السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah berkenan memberikan hidayahnya kepada kita memberikan bimbingannya kepada kita sehingga kita bisa datang ke rumah Allah ini kita bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah kita bisa merasakan nikmatnya duduk di majlis ilmu semoga Allah menetapkan hidayah itu untuk kita Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وسيدنا محمد Ya Allah Semoga salawatmu Semoga salam berkah dan nikmatmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk Nabi kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan semoga salawat itu bersambung untuk putra putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk istri istri beliau dan untuk para sahabat Nabi yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma بعد jemaah rahimakumullah saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman setakwa di Bengkulu ini di Masjid Istiqomah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tadi disebutkan tentang indahnya Islam. Berbincang tentang indahnya Islam itu berarti membahas Al-Quran dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wal nas. Karena itu kitab yang sangat sempurna yang mencakup semua keindahan Islam. Kita akan membaca di surat manapun, di ayat manapun kita akan mendapati indahnya agama Allah. Dan sebelum kita membahas sedikit ya kita nggak bisa nih satu jam apa lagi Mau sampai subuh pun nggak bakal bisa kita mengkaji tentang indahnya Islam. Tapi mudah-mudahan sedikit yang kita kaji beberapa keindahan agama Allah ini membuat kita semakin yakin dengan agama kita. Kenapa kita perlu membahas tentang indahnya Islam? Padahal kita udah Islam. Kenapa? Ya ya, kita kan semua udah orang Islam Kenapa masih memerlukan untuk dibahas kembali tentang keindahan Islam? Apa masih ada yang ragu dengan indahnya Islam? Saya rasa nggak ada. Tapi muncul sekelompok manusia mungkin yang mereka belajar Islam di negeri-negeri non-Muslim mereka belajar Islam di negeri yang mereka non muslim belajar Islam di barat ya belajar Islam di Sorbonne belajar di McGill belajar di mana lagi di Jerman balik ke Indonesia tidak yakin dengan agamanya dia ragu dengan kebenaran Islam ini padahal sudah gelarnya doktor mungkin bahkan profesor Pulang dari negeri barat, belajar Islam sama orang-orang yang tidak beriman. Kemudian sampai ke Indonesia, mulai membawa Islam model baru. Yang mengatakan semua agama sama. Subhanallah. Kalau semua agama sama, kenapa inti masih Islam? Kok tidak tiap hari ganti agama saja? Kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina Allah al-Islam." Sesungguhnya agama yang diribain Allah itu cuma satu, al-Islam. Wa may yabtaghi ghaira al-Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Saya sempat mendengar seorang tokoh agama yang dia buat pesantren di Jawa Tengah, insya Allah di Semarang. Pesantren itu namanya Soko Manunggal. Pesantren itu santrinya lima agama. Di satu pesantren, santrinya lima agama. Yang ngajar lima agama. Karena buat mereka semua agama sama. Ini punya seorang kiai bisa pesantren itu. Aja ah, di bisa dilihat di situs mereka. Cerita dia, sang kiai, sang ustad, dia bangun masjid, yang bangun itu non muslim. Kira-kira dananya satu miliar setengah kalau saya nggak salah dia cerita. Selesai masjidnya jadi Si non muslim ini orang Nasrani dia. Ngomong sama Pak Yainya, Pak Yai, saya kepingin masuk Islam. Apa katanya? Oh, tidak perlu. Sampean itu sudah Islam. Subhanallah. Sampai bangun masjid sudah Islam. Karena dia berpikir bahwasanya artinya Islam itu berserah diri. Pokoknya siapa yang berserah diri kepada Allah Islam. Dia lupa bahwa Islam yang dibawa oleh para nabi. Nah, semua nabi itu Islam. Semua. Kemudian terakhir ditutup dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menghapuskan semua agama yang sebelum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahad nasraniun ولا يهودي ثم لم يؤمن بالذي أرسلت إلا كان من أصحاب النار Tidak ada satupun dari orang Yahudi, siapapun, orang Nasrani, yang dia mendengar dengan risalah yang aku diutus dengan kemudian nggak masuk Islam nih, kecuali dia akan jadi penghuni neraka jahanam. Dan Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang gimana sih? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Jadi orang baru dikatakan masuk Islam dengan lima syarat. Dengan lima pondasi Islam kita ini. Yang pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Inilah pintu pertama seorang masuk Islam. Syekh bin Uthaymin rahimahullahu taala bercerita tentang seorang Nasrani atau Yahudi yang dia protes sama orang Islam. Katanya kok enak orang Islam itu. Lelaki muslim boleh kawin dengan wanita ahlul kitab. Lelaki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Sedangkan lelaki ahlul kitab nggak boleh kawin sama orang Islam. Berarti orang Islam ini enak benar. Gimana jawabannya jemaah? Ini yang ditanya orang Badui. Orang Badui itu orang mana? Masih ada orang Badui di Bengkulu. Gak ada orang Badui. Katanya orang Badui ini, ya iyalah. Boleh orang Islam itu kenapa boleh menikah dengan wanita ahlul kitab? Kata dia, karena orang Islam itu percaya dengan Nabi Isa. Kalau kau percaya sama Nabi Muhammad, boleh kau kawin sama umatnya Nabi Muhammad. Nah, subhanallah. Kita ini percaya sama Nabi Isa. Maka kita boleh menikah dengan pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau ada orang Nasoro percaya dengan Nabi Muhammad, oh fadolin deh, mau ambil berapa silahkan. Satu, dua, tiga, empat boleh. Asalkan dia percaya dengan Nabi Muhammad. Karena kalau dia percaya dengan Nabi Muhammad berarti orang Islam. Itu Islam kita. Syahadaten. Yang kedua, sholat. Itu masa lupa sama rukun Islam. Yang ketiga, puasa, zakat, kemudian haji. Kita akan melihat bagaimana indahnya agama Allah ini dari semua segi. Yang pertama Al-Quran Kitabnya umat Islam ini yang jaga itu Allah Maka sampai hari kiamat tidak akan ada perubahan dalam Al-Quran Sedangkan kitab-kitab sebelumnya Yang jaga itu ulama mereka Ya namanya ulama Bisa salah bisa lupa sehingga kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim diselewengkan. Bahkan tidak sedikit dari peneliti-peneliti kitab-kitab suci itu mereka mengatakan memang nggak ada yang jelas kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim. Sedangkan Al-Qur'anul Karim Allah berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami kata Allah yang menurunkan az-zikr Al-Qur'an. Dan kami yang akan jaga. Subhanallah. Di Surabaya ada seorang ustaz ditanya oleh seorang Nasrani tentang ayat itu. Kata dia, katanya Al-Quran itu yang jaga Allah. Gimana caranya Allah jaga Al-Quran? Aku ingin tahu. Gimana caranya Allah jaga Al-Quran? Siapa yang tahu? Anda nggak bawa hadiah buat antum Insya Allah besok akan kasih hadiah. Gimana cara Allah jaga Al-Quran? Masya Allah, banyak penghafal Al-Quran di Karim Sahih. Itu orang Nasrani dibawa ke tempat halakot Kasih tahun ini. Ada anak 10 tahun, 9 tahun ini. Baca Al-Quran. Suruh baca. Ini salah satu cara Allah jaga Al-Quran. Anak kecil bisa hafal Al-Quran. Anak belum bisa baca Al-Quran, belum bisa jamaah. Tapi sudah bisa menghafal Al-Quran kali ini. Ada Umam Syafi'i umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran kali Dan itu salah satu cara Allah menjaga Al-Quran kali ini. Maka jamaah kita ini sebagai orang Islam coba bertanya berapa dari Al-Quran yang kita hafal Walakad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min kata Allah kami sudah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat mudah Al-Quran itu diingat tapi ada nggak di antara kalian yang mau mengingat kita ini yang Islam dari lahir Coba bertanya, berapa dari Al-Quran yang kita hafal? Saya bertemu dengan teman dari Italia. Baru masuk Islam 2 tahun, Bapak. bapak Baru masuk Islam 2 tahun. Sudah hafal 20 juz. Masuk Islam 2 tahun, hafal 20 juz kita 50 tahun Islam tetap kul wallahu ahad, kul a'udzu rabbil falaq, kul a'udzu rabbil. Subhanallah, nggak mau nambah dikit, nggak mau. Kita kalau suruh cari rezeki, Masya Allah. Kalau penghasilannya bulan ini 10 juta, kepingin bulan depan 15 juta. Tapi kalau Al-Quran, Alhamdulillah Ustaz, cukup sudah Ustaz. Yang penting kan sah salatnya. Allah. Tolong jamaah. Kita ini satu pun Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf, satu dari Al-Qur'an Karim, dia akan mendapatkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh. Jadi sepuluh Alif lam mim itu dapat 30 jumlah. Alif huruf lam huruf mim Kita kalau baca alif lam mim dapat 30 ribu. Insya Allah yang nggak bisa ngaji bakal belajar ngaji. Cuma yang jadi masalah pahalanya bukan duit. Pahalanya itu goib. Dan orang yang beriman itu yuk yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan yang ghaib. Dia beriman. Maka tolong kita baca Al-Quran Karim agar kita turut menjaga itu Al-Quran. Kalau semua nggak ada yang menghafal Al-Quran Karim, nggak ada yang belajar Al-Quran Karim, kekuasaan Allah nggak bakal berkurang. Jadi kalau kita semua nih nggak mau sholat, semuanya maling, Apalagi tadi cerita ada yang maling motor gitu. Kalau semuanya maling motor, tidak akan berkurang sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh dengan alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam itu turun untuk menjaga semua maslahat manusia. Islam turun untuk menjaga agama agama yang benar ini maka dilarang seorang berbuat syirik dilarang seorang melakukan ritual-ritual yang merusak tauhid dia karena ini agama yang harus dijaga jadi semua jalan yang menuju kepada kesyirikan ditutup sama Islam percaya sama cincin apalagi sekarang lagi musim cincin Masya Allah anak tadi melihat orang pakai cincin gede-gede cincinnya Masya Allah ya manusia memang macam-macam ada yang percaya sama cincin dalam artian anak kalau pakai cincin ini rezeki jadi lancar terkadang penjual cincin itu nih cincin Sulaiman akik Sulaiman kalau ente pakai ini rezeki lancar. Ngomong sama yang tukang jualan. Kenapa nggak ente pakai aja biar rezeki ente yang lancar? Kok orang orang disuruh beli gitu sama dia, dia sendiri nggak mau pakai. Subhanallah jemaah, banyak orang ditipu. Semua jalan-jalan yang menuju kesyirikan ditutup oleh Islam. Percaya dengan ya jimat-jimat dengan klinik-klinik itu semua ditutup karena Islam datang untuk menjaga agama seseorang. Kemudian Islam menjaga badan kita. Tubuh kita ini dijaga sehingga diharamkan membunuh. Gak boleh. Menyakiti orang yang tidak boleh dalam Islam. Jangan orang lain, binatang. Binatang aja kita nggak boleh nyakitin, apalagi manusia. Kemudian Islam datang untuk menjaga akal, akal manusia. Dengan apa? Diharamkannya minuman keras diharamkannya sabu-sabu, diharamkannya ya berbagai macam makanan minuman yang merusak. Karena Islam datang untuk menjaga akal manusia dan Islam datang untuk memelihara kehormatan. Makanya diharamkan berzina. Semua jalan yang mengantarkan kepada berzina diharamkan. Dan kita lihat di masa sekarang ini subhanallah, orang Islam tidak menjaga kehormatan dirinya. Terkadang kita berpikir apa bedanya manusia dengan ayam? Ayam, Pak, kita lihat ayam itu ayam jago ya. Kalau lewat depan rumah kita ketemu cewek itu, ya, langsung jadi. Manusia kayak gitu. Sebagian ya, sebagian. Ketemu di jalan, di base, ketemu ngobrol sama cewek jadi. nah allah min dzalik. Terus apa bedanya dengan ayah? Di dalam Islam wanita itu dijaga, dihormati, ada walinya. Kalau kau suka sama tuh perempuan, datang ke walinya. Minta sama walinya. Zina diharamkan. Dan tidak ada alasan seorang hamba itu berzina Padahal Allah membuka pintu yang besar untuk menikah. Kemudian kalau menikah ribut terus sama istrinya umpamanya, baik dalam Islam diperbolehkan bercerai. Di agama lain sebagian nggak boleh cerai. Sehingga dia di satu rumah itu seperti di neraka, jemaah. Dia nggak suka sama istri dan istri nggak suka sama dia. Cuma menurut agama dia nggak boleh cerai. Apa yang terjadi? Selingkuh. Si suami cari perempuan, si perempuan cari lelaki. Di dalam Islam tidak. Kalau memang tidak ada kecocokan di antara keduanya, setelah semua cara ditempuh diperbolehkan. Karena tadi Islam itu menjaga kehormatan, kehormatan manusia. Kemudian yang kelima, Islam menjaga harta. Makanya nggak boleh mencuri. Subhanallah. Kita lihat ya, dalam hal menjaga semua ini Islam memberikan sanksi yang berat. Orang yang mencuri dalam Islam di mana hukumnya? Potong tangan. Orang yang membunuh di dalam Islam diapain? Dibunuh. Dikisos. Dan Allah mengatakan untuk menjaga kehidupan manusia. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayat ya ulil albab. Kata Allah kalian dengan menegakkan hukum qisas akan ada kehidupan buat kalian. Sekarang kita di negeri kita ini subhanallah kita merasakan ketidaknyamanan, ketidakamanan, pembunuhan tiap hari menurut data sensus badan apa negeri kita itu tiap hari di Indonesia ini ada empat nyawa yang dibunuh tiap hari dan kalau dulu orang pembunuhnya itu subhanallah masih ada kasih sayang sekarang dipotong-potong orang yang membunuh apa sanksinya di negeri kita diancam 15 tahun penjara iya 15 tahun penjara dengan ancaman seperti itu. Akhirnya penjara overload, full penjara dengan pembunuh. Full. Negara tiap hari ngasih makan ribuan pembunuh. Kasih makan. Terus selama berapa tahun? 15 tahun dikasih makan. Keluar, bunuh lagi. Masukin lagi, kasih makan lagi. Subhanallah. Pembunuhan terus berjalan. Akhirnya orang pada takut dengan nyawa sendiri. Maka di sini dengan menegakkan hukum kisos itu akan ada kehidupan. Dan alhamdulillah pemerintah kita hukum membunuh di pemerintah kita apa? Hukuman mati ada enggak di negeri kita? Alhamdulillah ada. Dan kita doakan pemerintah kita. Kita doakan presiden kita, wakil presiden kita dan semua jajaran agar Allah memberikan taufiknya hidayah kepada mereka. Tuh pengedar narkoba di negeri Islam dipenggal kepala. Kenapa kok Islam itu memenggal, kok tidak menembak jemaah? Dalam Islam itu hukumnya menggal. Tidak ada gantung dalam Islam. Tidak ada tembak. Tidak ada setrum. Tidak ada suntik. Rahasianya seluruh dokter sepakat di dunia ini. Seluruh dokter. Kayaknya Mungkin anak terlalu berlebihan ngomongnya. Secara riset mereka menyebutkan cara mati paling cepat itu dipenggal. Cara mati paling cepat yang paling sedikit sakitnya dipenggal. Kalau ditembak, cor, tembak. Dokter masih datang kan, periksa. Masih hidup, tembak lagi. <laughs> Kalau dipenggal, apa perlu dokter periksa? Nggak perlu, kepalanya udah lepas dari sana. Nggak perlu dokter periksa lagi gitu ya. Masih hidup apa enggak gini, nggak ada. Jadi cara paling cepat dan paling indah caranya Islam. Digantung masih butuh beberapa detik atau bahkan menit orang itu baru mati. Disuntik, uh tambah lama lagi. Tapi dipenggal, hitungannya itu hanya beberapa detik habis. Maka cara Islam paling sempurna dan para pengedar narkoba Dunia marahin negeri kita. Ya ada intervensi dari mana? Dari Australia, dari negara-negara kafir terhadap negeri kita dan negeri kita harus kita doakan jangan agar kuat menghadapi mereka. Karena memang itu akan merusak masa depan negeri kita. Anak-anak muda. Kalau yang tua aja sudah korupsi, yang muda narkoba, jadi apa negeri kita? Tutup negeri kita nanti. Dulu pernah ada Indonesia, dulu dalam sejarah nanti. Kalau dibiarkan itu narkoba dan langkah pemerintah kita sangat bijak ketika pengedar narkoba itu juga, ya dibunuh agar yang lainnya takut untuk mengedarkan narkoba di negeri kita. Ma'asyil muslimin, kita sekarang akan melihat dalam masalah tauhid bagaimana indahnya Islam itu. Gak ruwet di dalam Islam keyakinan umat Islam itu sangat mudah sekali. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu rahmanir rahim. Ketika orang-orang kafir tanya tentang Tuhanmu Muhammad. Siapa yang kau sembah ini? Allah turunkan wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian Tuhan yang Esa. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ni akidah umat Islam saya pernah bertemu dengan jemaah haji dari kota Jember dia itu juara cepat tepat Alkitab sejawa timur juara satu cepat tepat Alkitab masuk Islam Waktu di Madinah saya tanya, Bapak kok bisa masuk Islam? Kata dia, Subhanallah. Saya itu dengan akidah Alkitab itu bingung. Tiga satu, satu tiga. Tuhan anak, kapan Tuhan bikin anak? Itu kan anak ini juga Tuhan, eh, Tuhan Ibu, Roh Kudus kata dia. Ketika anak baca Al-Quran, anak dapat surat Al-Ikhlas, anak langsung masuk Islam. Subhanallah. Karena memang indah dan mudah agama Allah ini. Orang-orang yang mengenal Islam dari dekat akan mudah masuk Islam. Kemudian di dalam Islam tidak ada dosa bawaan. Nggak ada dalam Islam. Bapaknya punya dosa 100, anaknya dapat 100. Nggak ada. Kesian nih anak. Anak zina, apa dapat dosa bapaknya berzina? Nggak ada. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tuh, semua dilahirkan di atas fitrah. Di atas Islam. Semuanya dilahirkan. Kosong, tidak memiliki dosa. Tinggal orang tuanya yang membuat dia Yahudi, orang tuanya yang membuat dia Majusi, orang tuanya yang membuat dia Nasrani.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 Satu pun tidak Subhanallah. Itu umat Islam. Percaya dengan semua nabi. Dan kita lihat Islam adalah agama yang diberi hijayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendudukkan para nabi di tempatnya. Orang-orang Yahudi apa pendapat mereka tentang Nabi Isa? anak zina. Orang-orang Yahudi berpendapat Nabi Isa anak zina. Orang-orang Nasrani berpendapat Nabi Isa anak Tuhan. Kita lihat, yang satu ngomong anak zina, yang satu ngomong anak Tuhan. Islam apa? Di tengah. Isa adalah putra Maria dan dia utusan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan kalimat Allah pun jadi. Jadi Nabi Isa alaihissalam. Maka di sini Islam berada di tengah. Kemudian syahadat kita anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, seorang mukmin yang bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah memiliki empat konsekuensi. Yang pertama, apa jemaah? Kita ini yang bersyahadat bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah harus punya empat hal. Yang pertama membenarkan semua berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu Semua. Apa saja informasi yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau masuk akal kita, nggak masuk akal kita, kita harus percaya. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan dari wahyu Allah SWT. Dan terbukti semua informasi yang disampaikan Nabi benar. Walaupun menurut sebagian orang tidak benar. Insya Allah besok pagi kita akan bahas. Yang kedua, mentaati perintahnya. Nabi memerintahkan apa? Jalani di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi nyuruh, sahabat langsung amalkan. Kalau orang sekarang, subhanallah. Berarti ini perintah Nabi, apa kata dia? Ustaz, sunnah apa wajib? Ustaz? Subhanallah. Bayangkan kalau kita ini tentara, ada yang tentara di sini. Ada yang tentara. Kalau tentara itu dipanggil sama bosnya, sama komandannya. Bambang siap dan mandikan mobil. Sunnah apa wajib Apa dia bakal tanya sama komandannya? Ini perintahnya sunnah apa wajib? Kira-kira komandannya gimana kalau menghadapi anak buahnya ini bilang sunnah atau wajib? Bakal digampar. Sudah yang dikerjakan, yang dia bisa. Tidak bisa, minta maaf. maaf dan umpamanya anak lagi sakit. Boleh. Tapi kalau dia tanya sunnah atau wajib, Ya Allah Rasul Sallallahu Alaihi mengatakan, "Ila amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu." Kata Nabi, kalau aku nyuruh kalian, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Dan itulah seorang mukmin. Wa qalu sami'na wa ata'na. Subhanallah. Tapi ingat sami'na wa ato'na itu bukan hanya ucapan ya. Karena saya ingat di kampung itu imamnya ngomong sama makmumnya. Sawu sufufakum. Fa inna tasfiyatas sufuh min tamamis shalah. Luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian. Apa kata makmumnya? Sami'na wa ata'na. Tapi nggak ada yang gerak dia. Tutup. Jarang-jarang di sana Ya Allah. Ya. Bagian tekit. sami'na wa ata'na tapi nggak gerak gitu. Sami'na itu kita mendengar dan kita mentaati. Jadi diperintahkan oleh imam luruskan sopnya, luruskan. Rapatkan, rapatkan. Nggak perlu tanya imam sunnah apa wajib perintahnya. Nggak perlu. Sudah dilakoni. Itu konsekuensi kita mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Kemudian wajtinabu manaha anhu wazajar. Yang dilarang dihindari. Yang dilarang dihindari. Generasi sekarang kalau dilarang eh enggak boleh katanya Nabi. makruh apa haram. Kalau makruh dilakukan, kalau sunnah ditinggalkan. Yang terjadi sekarang itu orang kalau dikatakan sunnah, oh kan cuma sunnah. Kalau dikatakan makruh, loh kan cuma makruh hukumnya. Jadi terus gak ada yang dilakukan. Kita ini cari pahala aja, Bayangkan kalau sekarang apa definisi sunnah? Apa definisi sunnah? Dikerjakan dapat pahala? Ditinggalkan nggak apa-apa? Ya. Ditinggalkan rugi. Jangan bilang nggak apa-apa, ditinggalkan rugi. Seharusnya dapat pahala nggak dapat pahala. Coba seorang pedagang yang buka toko. Dia kalau dikatakan hari ini rugi ya. Kenapa itu? Nggak buka toko. Subhanallah. Emang inti kan yang nggak mau buka toko. Tapi kenapa disebut rugi? Karena seharusnya dapat untung, tidak dapat untung. Maka itu namanya rugi. Walaupun dia nggak rugi sebenarnya, tapi dia rugi pada hakikatnya. Maka perlu diingat yang namanya sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan rugi. makro, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan rugi. Orang rugi seharusnya kau dapat pahala, tapi kau dapat pahala nggak dapat pahala. Maka kita harus memahami, kita dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala seperti pedagang. Karena memang Allah mengatakan hal adullukum ala tijarah. Kalian mau nggak aku tunjukkan kepada perdagang? Kita dagang. Kita jual nih diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jual nih harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat surga Yang keempat, ini termasuk keindahan Islam. Konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah tidak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau pakai syariatnya Nabi Musa nggak boleh. Di syariatnya Nabi Musa itu orang laki mandi sama orang laki boleh. Di syariatnya Nabi Musa mandi di sungai, telanjang semuanya, boleh. Dan itu terjadi. Nabi Musa alaihissalam itu tapi menjaga dirinya. Beliau tidak mau mandi dengan kaumnya. Mandi bareng-bareng sama orang laki itu beliau mesti mandinya sendiri. Apa katanya Bani Israel? Musa ini nggak mau mandi karena punya penyakit di kemaluannya. Subhanallah. Memang Bani Israel itu suka menyakiti, menyakiti Nabi. Akhirnya suatu hari Nabi Musa itu mandi menjauh sendirian. Ini kaumnya mandi di bagian lain. Lagi mandi, baju tem, ba, batu, bajunya ditaruh di batu. Batunya berlari jalan. Mukjizat. Itu batu lari bawa pakaiannya Nabi Musa. Nabi Musa bangun Ngambil tongkatnya dipukul itu baju. Beliau mengatakan, Saubi hajar, Saubi hajar, bajuku wahai batu. Baju. Sampai batunya itu melewatin Bani Israel yang lagi mandi. Bani Israel itu tidak melihat batu yang lari. Yang dilihat kemaluannya Nabi Musa. Oh ternyata nggak apa-apa Nabi Musa. Mujizatnya ditinggalkan sama mereka. Tapi Allah ingin membebaskan Nabi Musa dari tuduhan kaumnya. Mereka menuduh yang buruk kepada Nabi mereka. Itu syariat mereka. Kita Islam nggak boleh pakai syariat mereka. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. Lelaki tidak boleh melihat auratnya lelaki lain. Perempuan tidak boleh melihat auratnya perempuan lain. Dan ini ternyata di masyarakat kita nggak tahu di Bengkulu ya. Di Jawa itu beberapa pesantren, ya Allah, saya pernah berkunjung ke tempat. Itu mandinya kayak model kolam panjang, kolam. Semuanya nggak pakai baju. Saya lihat kayak toyol ini semuanya mandi. Mandi gitu bang, banyak gitu seperti itu. Telanjang semuanya. Sambil ngobrol ya kata dia, ya Allah ya karim. Ingat kita seorang muslim udah tahu dengan syariat Islam, kita nggak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Alaihi Salat subuh berapa rakaat? Umpamanya ada tentara, Ustaz, dua rakaat itu buat yang kurus-kurus, yang tua-tua. Ana ini Ustaz naik gunung tiga jam kuat. Ana mau sholat subuh delapan rakaat. Sholat jamaah, bukan mencuri. Sholat boleh atau nggak boleh? Kenapa sholat nggak boleh? Sholat mencuri haram. Tapi masa sholat nggak boleh 8 rakaat? Kenapa nggak boleh? Karena syariatnya Nabi Muhammad cuma dua. Jangan bikin agama sendiri. Kalau mengaku umatnya Nabi Muhammad, ini aturannya dari Nabi dua rakaat, dua rakaat. Salat maghrib tiga rokat, ya tiga rokat, jangan ditambah-tambahin. Begitulah kita seorang mukmin. Dalam urusan beribadah, siapa contoh kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi beribadah? Kita beribadah. Salatul kamara itu muni usalli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Ada yang salat Allah. Ada jangan. Ada. Ada yang ya Allah, saya pikir ya mungkin ada dalilnya seperti itu ya. Cuma tolong kita ini sholatnya harus sama seperti Rasulullah. Mendekatilah bagaimana Rasulullah SAW sholat. Ada yang sami Allahu liman hamidah dan ada yang sholat dua rakaat. Saya pernah dapat kiriman Sholat empat rakaat sholat cuma empat puluh detik. Sholat. Masya Allah. Gimana cara Rasul saw Alaihi Wasallam sholat kita sholat. Nah, barakallahu fikum. Itu masalah konsekuensi kita bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW. Empat. Yang pertama, membenarkan segala berita dari beliau. Yang kedua, taat perintahnya. Yang ketiga, menjauhi larangannya. Yang keempat, tidak beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan bicara tentang rukun Islam yang kedua. Salat. Bagaimana indahnya salat? Kita makan sehari berapa kali? tiga kali dua setengah ada yang halal lima kali ada yang tujuh kali kita makan berpikir pokoknya makan nasi bukan makan kue gorengan itu berapa kali sehari kita mungkin bisa sepuluh kali subuh kopi sama pisang goreng Insya nanti jam tujuh makan nasi jam sembilan gorengan lagi Habis zuhur makan, habis asar terus. Kita harus pelajari bahwa ruh kita ini juga butuh makanan. Kita ini sekarang siraman rohani katanya orang. Nah, kita butuh siraman rohani karena kebahagiaan ruh, ketenangan ruh itu hanya berada ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah syariatkan sholat lima waktu. Lima waktu bukan lima puluh waktu subuh disyariatkan supaya roh kita ini mendapatkan tuh makanannya terus nanti ada sholat duha ya tapi sunnah nanti zuhur perlu lagi jiwa kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah asar maghrib isya lima waktu Islam memperhatikan rohani hamba memperhatikan kejiwaan hamba. Bagaimana seorang hamba itu bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Ala dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati itu akan tenang dan Allah berfirman aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat Allah. Syariat sholat nggak berat. Lima waktu subuh cuma dua rakaat. Duhur empat rakaat. Asar sama, maghrib tiga, isya empat. Waktunya ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian yang syaratnya sholat harus wudhu. Dalam Islam nggak bisa wudhu ngapain? Tayamum. Nggak bisa tayamum? Ditayamumin. Iya, dibantu dia tayamum. Gak bisa ditayamumin? Ya sudah, disolatin dan jamaknya. Nah, dibantu tayamum dia ya jamak, Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, rebahan. Gak bisa berbaring, ya dengan matanya. Kalau gak bisa lagi sudah Bismillah kita yang mensolatkan dia. Tetap mati pun disolati. Ingat solat ini kewajiban yang tidak bisa gugur. Kecuali dalam kondisi kita akalnya hilang. Di negeri kita, entah di Bengkulu, kalau ada yang kerja di rumah sakit, ada yang kerja di rumah sakit, tolong diperhatikan sholatnya pasien. Karena banyak yang tidak sholat. Banyak pasien-pasien itu yang berpendapat nanti Ustaz kalau saya keluar dari rumah sakit saya kodok. <laughs> iya. Apalagi kalau yang mungkin tabrakan ya, yang dia nggak bisa kena air, seperti itu. Seminggu di rumah sakit nggak sholat nggak sholat. Padahal sholat itu perang pun tetap sholat. Perang. Maka tolong yang ada di rumah sakit untuk memperhatikan sholatnya pasiennya. Dikatakan sudah sholat. Jadi kalau ada yang datang ya, tim medis itu masya Allah. Mereka insya Allah pahalanya banyak sekali. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Coba kita kasihkan manfaat. Kita ke kamar ke pasiennya lagi. Pak, bapak udah sholat belum? Saya nggak bisa wudhu. Saya bantu wudhu pak ya. Ibu saya bantu wudhu ya. Dibantu untuk wudhu dia. Diarahkan kiblatnya ke sini pak. Yang bisa nyembuhkan itu hanya Allah. Kalau bapak nggak minta sama Allah, berhenti sholatnya kami bakal nyembuhin. Maka tolong diperhatikan sholat mereka. Karena termasuk. Kemudian musafir. Bayangkan Musafir boleh mengkosor, disunahkan untuk mengkosor, menjama, disuruh jama. Ketika hujan deras ya, umpamanya ada ada angin puting beliung atau apa, nggak perlu ke masjid, sholatlah di rumahnya seperti itu. Itu memberikan kemudahan kepada umatnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang jadi imam dalam Islam gak boleh panjang-panjang sholatnya. Diatur sama Islam. Jangan sholat Isya bacanya Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah dapat 100, dilihat jamaahnya udah gak ada semuanya. Takut. Boleh jamaahnya memutuskan diri itu ketika imamnya seperti itu. Ketika imamnya terlalu panjang, ingat ini sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, Sholat sunnah kan namanya sunnah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam itu bersama Anas bin Malik. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Anas bin Malik bermakmum kepada Nabi. Nabi nggak ngajak, tapi Anas yang mau sholat sendiri. Baca Nabi Al-Baqarah. Katanya Anas mungkin 100 ayat ruku. Terus 100 ayat sampai selesai Al-Baqarah. Pakainya Anas nanti selesai Al-Baqarah beliau ruku. Enggak ruku. Langsung bacaan Nisa. Ya hadis itu tidak disebutkan Ali Imran. An-Nisa. Setelah An-Nisa selesai masuk kepada Ali Imran. Berapa juz jemaah? Ya, Ustaz Hafiz, berapa juz Ustaz? Empat kira-kira saya Lima jemaah. Satu rokaat. Bisa dibayangkan. itu sudah diampuni dosanya masih lima juz. Kita kalau sholat terawih, imamnya panjang sedikit, besok pindah masjid. <laughs> Nah, ini masjid saya jangan ke istiqomah lagi, cari yang lainnya. Subhanallah, itu sholat sunnah memang kita harus panjang-panjang sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, karena kan memang orang ada perlunya, ada apa, ya memang disuruh perhatikan kondisi makmumnya. Itu perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat dianjurkan bagi kaum lelaki di masjid. Perempuan tidak diperintahkan ke masjid. Jadi ibu-ibu jangan iri sama kaum lelaki. Jangan. Sebagian ibu-ibu mengatakan, enak banget kau mas dapat 27. Aku dapat satu. Enggak, kau sholat di rumah jadi imam. Aku ingin dapat 27. Enggak. Rasul saw mengatakan salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjid qaumiha. Salatnya wanita di rumahnya itu lebih baik daripada salat mereka di masjid kampungnya. Dan salat wanita di masjid kampungnya itu lebih baik daripada salat di masjid Nabawi. Bisa dibayangkan. Jadi sholatnya wanita di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid Nabi sholat itu di Medina. Nabi mengatakan hal itu. Jadi kalau ibu sholat di rumah, jangan berpikir rugi. Suaminya dapat 27, dia dapat satu. Enggak, lebih baik dari itu. Kalau ibu sholat ke masjid, nggak apa-apa. Sholat ke masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau di masjid dapat 27, kalau di rumah dapat lebih dari 27. Entah berapa yang penting lebih baik kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para suami nggak boleh ngelarang istrinya ke masjid. Istrinya terkadang perempuan ini kan merasa jenuh di rumah. Dia ngomong, anak mau sholat subuh di masjid lah kata dia, bareng kata dia. Suaminya ceramah. Rasul SAW bersabda salatnya perempuan di rumahnya lebih baik. Iya panjang. Iya aku tahu. Sekarang kepingin ke masjid. Aku nggak boleh dilarang. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan dilarang perempuan-perempuan hamba Allah itu ke rumah-rumah Allah. Wa baituha khairun. Kata Rasul rumahnya wa baituhunna Rumah mereka itu lebih baik daripada sholat dia di masjid. Tapi kalau mau sholat di masjid, tidak apa-apa perempuan itu. Karena istri-istri sahabat itu sholat di masjid Nabawi sebagian karena dia ingin ya ke masjid ini merasakan suasana rohani di masjid nggak masalah yang seperti itu tapi bagi kaum lelaki usahakan ke masjid jangan berpikir capek Kita kalau di rumah dapat berapa? Satu. Di masjid dapat 27. Kita kalau buka toko di depan rumah kita dapat satu juta. Kemudian buka toko di depan masjid, buka nih gelar di masjid, dapat 27 juta. Kira-kira kita sholat di mana? Kita buka toko di mana? Depan masjid. Mau merangkak merangkak. Dan Rasul SAW mengatakan hal itu. Hanya kata mereka tahu dengan pahalanya sholat berjamaah di masjid, pasti mereka akan datang walaupun harus merangkak. Dan barang siapa yang sholat isya, barang sholat isya di jamaah, barang siapa yang sholat isya berjamaah, kutibat lahu qiyam Seakan-akan dia bangun setengah malam. Kalau dia sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia bangun malam suntuk sholat tahajud semalam suntuk itu masya Allah. Ini keutamaan. Akbalu salati alal munafiqin Salatul Isya wa salatul Fajr. Kata Rasul SAW, salat yang paling berat buat orang munafik itu salat Isya dan salat subuh. Kenapa? Karena tidak dilihat orang. Orang-orang munafik itu yura'u dan nas wa la Allah illa qalila. Mereka sholatnya ria. Nabi biasanya kalau habis salat subuh itu tanya, "Asyahidun fulan?" Asyahidun fulan, asyahidun fulan. Fulan salat enggak kata Nabi? Enggak, kata sahabat. Fulan sholat enggak? Enggak. Fulan sholat enggak? Ditanya sama Nabi. Ikut enggak mereka selalu jawab? Nabi kemudian mengatakan, Lo ya'lamuna, andai kata mereka tahu itu dengan pahalanya, mereka akan datang. Dan sholat yang paling berat buat orang-orang munafik ya sholat isya dan subuh karena enggak kelihatan. Kalau zuhur, masya Allah tuh datang dengan pakaiannya. Orang sekampung melihat semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Insyaallah ke masjid nih. Tapi kalau subuh, antum keluar nggak ada orang yang berubah-ubah. Akhirnya nggak sholat ke masjid. Wallahu a'lam ya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. insyaallah besok kita lanjutkan beberapa tentang puasa, kemudian tentang zakat, tentang haji, lalu masuk kepada tanya jawab insyaallah Wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.